Kita lanjutkan kajian kita pada hari Sabtu ini. Semoga Allah memberkahi waktu kita dan dengan majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala menambah iman dan takwa kita. Pada sesi yang pertama ini kita lanjutkan kiraah kita membaca kitab karya Syekh Mukbil Habib rahimahullahu taala Hukmu Taswir Zawatil Arwah. Sudah berlalu beberapa pembahasan terkait dengan hukum gambar makhluk bernyawa. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan, ya, kesimpulan dari pembahasan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi di antaranya beliau menyebutkan salah satu bab di dalam kitab ini Al-Illah fi tahrimi suwar zawatil arwah. Illah sebab hukum ya diharamkannya gambar makhluk bernyawa. Jadi setelah kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah mendengarkan berbagai adillah dari hadith hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang berbagai kemungkaran-kemungkaran di dalam gambar makhluk bernyawa, kita akan membaca kesimpulan ya. Sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa. Qala rahimahullahu taala al-illatu fi tahrimi zawatil arwah thalathatu umur. Sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa ada tiga. Ada tiga sebab setidaknya. Al-awwal li'annaha ubidat min ghairillah. Sebab yang pertama adalah karena gambar makhluk bernyawa itu diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu pembahasannya. Insya Allah hadisnya sudah pernah kita singgung yaitu hadis Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma ketika beliau berdua pernah berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Maka beliau berdua menyampaikan kepada Rasulullah alaihissalam tentang indahnya negeri Habasyah dan bagusnya ya, negeri Habasyah tersebut serta beliau berdua menggambarkan bahwa di sana banyak terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka Rasulullah alaihissalam mengingkari hal itu. Mengingkari gambar-gambar makhluk bernyawa itu dan mengatakan ulaika idza mata minhum ar-rajulus salih banau ala qabrihi masjidan mereka itu adalah suatu kaum tentunya kita tahu bahwasanya penduduk negeri Habasyah adalah mayoritasnya dari kaum Nasoro. Ya, kaum Nasoro. Mereka adalah suatu kaum yang jika meninggal orang soleh di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan. Mereka akan membangun masjid di atas kuburnya. Thumma sawwaru fihi tilkas surah. Kemudian mereka akan menggambar gambar-gambar tersebut. Yaitu gambar-gambar orang-orang soleh yang kemudian mereka ibadahi. Kata Rasulullah SAW, Ula'ika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu yang membangun masjid di atas kuburan dan menggambar makhluk bernyawa yang kemudian diibadai mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah ilah yang pertama dari diharamkannya gambar makhluk bernyawa karena bisa menjadi wasilah kesyirikan bisa menjadi perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian ilah yang kedua, atsani innaha mudahatun li khalqillahi. Karena gambar makhluk bernyawa itu menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu hadisnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda asyadun nasi adaban yaumal qiyamati alladziina yudahuna bi khalqillah Manusia yang paling keras adabnya kelak di hari kiamat adalah yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilah yang kedua bahwasanya gambar makhluk bernyawa itu adalah bentuk penyerupaan terhadap cita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ikhwah bisa agak maju ke depan biar ikhwah yang baru datang bisa tetap di dalam, ya, tafadhol. Agak merapat, ya. Mungkin di sini masih bisa. Baik, jazakumullah khairan. Kemudian ilah yang ketiga adalah gambar makhluk bernyawa itu merupakan sumber fitnah. Sumber fitnah. Dan ini adalah perkara yang bisa kita saksikan di kehidupan kita sehari-hari Beliau berkata menjelaskan fal majallatu rubbama yuftin ar-rajul ila suratin nisa al-ariyah. Naudzubillah. Berapa banyak majalah-majalah yang disebarkan, diterbitkan dan padanya terdapat gambar-gambar yang tidak sepantasnya untuk dilihat seorang muslim, seorang mukmin yang bisa merusak akhlak ya menjadi sumber fitnah bagi dirinya. Begitu juga pada televisi atau video-video. Nah, di dalamnya terdapat gambar-gambar yang ya tidak sepantasnya dilihat oleh seorang muslim. Baik itu melihat ya al-mar'ah al-ajnabiyah, an al-ajnabiyat ya, wanita-wanita yang tidak dihalalkan untuk dilihat. Begitu pula wanita bisa melihat laki-laki yang tidak halal untuk dipandang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangannya Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dan katakan pula kepada wanita-wanita mukminat untuk menundukkan pandangannya. Jadi ini adalah ilah yang ketiga, ilah sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa karena merupakan sumber fitnah. Jadi setidaknya di sini disebutkan tiga sumber hukum atau sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa dan tentunya tak lupa kita masih ingat pembahasan bahwasanya gambar makhluk bernyawa adalah sebab terhalangnya malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Maka ini tentunya juga termasuk sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa barakallahu fikum. Kemudian Syekh Mukbil rahimahullahu taala sampai membuat sebuah bab khusus untuk menjelaskan dan menghilangkan alubus kesamaran atau syubhat apakah video itu gambar makhluk bernyawa yang bergerak itu termasuk gambar yang diharamkan ataukah tidak ya Beliau menjelaskan dalam satu bab khusus tahrim al-mar'iyat al mutaharrika al-muhtawiyah ala suar zawatil arwah. Diharamkannya gambar yang bergerak. Ya, karena di sana ada yang berdalih menghalalkan video gambar yang bergerak ya beralasan ini kan bukan gambar, bukan lukisan, ya ini video. Menganggap bahwasanya hal ini berbeda hukumnya. Tapi kata beliau rahimahullah taala tahrim al-mar'iyat al mutaharrika al-muhtawiyah al suar zawatil arwah. Diharamkannya gambar yang bergerak yang terdapat gambar makhluk bernyawa padanya. Ya, baik itu te di televisi maupun video, sinema, pesawat TV, ya. termasuk siaran langsung, itu juga hukumnya diharamkan. Video ya, yang siaran langsung, misalnya ada acara di sana, di syuting, kemudian gambarnya dikirim dan disiarkan di tempat lain secara langsung. Maka ini juga termasuk bentuk gambar makhluk bernyawa yang diharamkan. Nah. Ini adalah penjelasan dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Mungkin untuk lebih memperkuat dan menambah maklumat kita, kita akan bacakan juga fatwa dari masyayikh yang lainnya yang hidup di zaman ini. Di antaranya kita akan bacakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. atau sebelumnya fatwa dari Lajnah Ad-Daimah yang ketika itu masih diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ada pertanyaan diajukan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah yang bunyinya halit taswir al-futografi yadkhul fi hukm taswir bil yad wa taswir al-mahsus amla Apakah gambar makhluk bernyawa ha, atau fotografi ya gambar hasil fotografi termasuk hukum menggambar dengan tangan ataukah tidak karena di sana ada yang membedakan sebagian ada yang membedakan antara hukum menggambar dengan tangan lukisan dengan gambar yang memakai alat fotografi. Kalau yang pakai tangan diharamkan, kalau yang fotografi dihalalkan. Nah, sebagian membedakan yang seperti ini. Ya. Maka kita simak penjelasan ulama di Al-Lajnah Daimah. Al-Qaul As-Sahih, pendapat yang benar, alladhi dallat alaihi al-adillatu syar'iyyah wa alaihi jamahirul ulama' perkataan atau pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil syar'i dan pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas para ulama ya jadi ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama mayoritas ulama anna adillata tahrim taswir dawatil arwah tadum at-taswir al-fotografi wal yadawi mujassaman au ghaira mujassim au ghaira mujassam pendapat yang benar yang dikuatkan oleh dalil-dalil syar'i dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas para ulama bahwa dalil-dalil yang menunjukkan haramnya gambar makhluk bernyawa itu mencakup gambar fotografi dan juga gambar yang dibuat oleh tangan. Ya. Li umumil adillah karena keumuman dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal itu. Ya, jadi dari sini dari fatwa lajnah daimah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalil-dalil syar'i yang menunjukkan haramnya gambar makhluk bernyawa itu mencakup seluruh jenis gambar baik yang berupa lukisan, ya, gambar hasil karya tangan maupun gambar yang dihasilkan dari alat fotografi. Dalam fatwa yang lainnya pula, Allah Jannah Daimah ditanya, Hal juzu an natasawwar bi alati taswir al haditha bolehkah kita menggambar mengambil gambar mengambil foto dengan alat fotografi yang modern yang canggih ya dengan alat fotografi yang terkini maka Allah jenad daimah yang ketika itu masih diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjawab at-taswir haramun wa kabiratun min kabairid Menggambar makhluk bernyawa adalah haram hukumnya dan termasuk kabirah, dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Lishiddatil wa'id alaihi wan nahyi anhu. Karena kerasnya ancaman bagi orang yang menggambar makhluk bernyawa dan adanya larangan tentang hal itu di dalam fi hadis sahihah wa kathirah di dalam hadis-hadis yang sahih dan banyak jumlahnya mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam misalnya adalah sabda Rasul alaihi salatu wasallam kullu musawwirin finnar seluruh ya penggambar makhluk bernyawa pembuat gambar makhluk bernyawa adalah finnar letaknya di neraka. Wa qawluhu man sawwara suratan kullifa ayun khafiha ar-ruh yaumal qiyamah. Barang siapa yang menggambar gambar makhluk bernyawa maka akan diperintahkan disuruh kepadanya untuk meniup, meniupkan ruh pada gambar tersebut kelak di hari kiamat ila ghairi dalik. Yang mana hadis di sini menunjukkan ancaman bagi para pembuat gambar makhluk bernyawa. Wala farqa baina taswir bi ayyi wasilatin. Dan tidak ada bedanya antara gambar yang satu dengan gambar yang lain. Tidak ada bedanya wasilah apapun yang digunakan untuk membuat gambar tersebut Sawaun kana bil yad au bil ala Baik cara menggambarnya adalah dengan tangan, lukisan, ya, ataupun dengan alat. Baik itu alat fotografi, kamera dan semisalnya dari alat-alat yang canggih dan modern. Ya, maka ini adalah penjelasan yang sangat gamblang, sangat jelas dan sekaligus membantah anggapan yang membedakan antara hukum menggambar dengan tangan dan menggambar dengan alat modern. Ya, karena sebagian menganggap ya seperti kamera ya baik itu kamera foto maupun video di zaman Rasul kan belum ada. Ya. Seperti itu. Dan menganggap bahwasanya surah ya lafaz sawwara yang ada dalam hadis hanya mencakup taswir perbuatan menggambar yang dilakukan dengan tangan karena itulah yang ada pada zaman Rasul belum ada yang namanya alat fotografi kamera dan semisalnya nah maka di sini dijelaskan dalam fatwa ini maka tidak ada bedanya baik gambar dengan tangan maupun dengan alat li umumil ahadith karena umum keumuman hadis-hadis yang diriwayatkan dalam permasalahan ini. Fatwa yang lain pertanyaannya diajukan kepada lajnah daimah halit taswir alladhi tustakhdam fihi kamera al-video yaqa hukmuhu tahta taswir al-fotografi apakah menggambar dengan menggunakan kamera video itu sama hukumnya dengan memfoto dengan alat fotografi. Ya ini seolah-olah si penanya membedakan hukum antara gambar yang diam, foto yang diam dengan video, dengan gambar yang berjalan. Ya. Di sini ditanyakan apakah sama hukumnya mengambil video gambar yang bergerak dengan foto ya yang tidak bergerak maka jawabannya na'am ya hukumnya adalah sama Hukum taswir bil video hukum taswir al fotografi bil man'i wat tahrim li umumil adillah jawabannya adalah sama hukum menggambar mengambil gambar video gambar yang bergerak dan hukum mengambil foto ya menggambar dengan alat fotografi hukumnya adalah sama sama-sama dilarang dan sama-sama diharamkan karena keumuman adillah keumuman dalil-dalil yang ada nah terakhir kita akan sebutkan fatwa masih di lajnah daimah fatwa lajnah daimah yang menjelaskan kepada kita dan menjelaskan ya alasan yang dipakai oleh pihak-pihak yang membolehkan gambar fotografi ya nah <clears throat> ditanyakan di sini ya di antara nas pertanyaannya di antara alasan yang dipakai pihak-pihak yang membolehkan gambar fotografi, inna taswir kal mir'ah. Gambar fotografi itu tidak lain adalah seperti kaca. Idza nadhara al-insan ilaiha falau furidu anna surah thabitah fil mir'ah hal yuhram dhalik ya yeah. Di antara alasannya adalah gambar fotografi itu seperti ketika kita bercermin di depan kaca, ya di depan cermin. Seolah-olah gambar yang dihasilkan itu tidak terdapat mudohah di sana, tidak ada penyerupaan terhadap ciptaan Allah. Karena yang gambar yang dihasilkan ya seperti itu. Misalnya kita difoto, ya sudah wajahnya seperti itu. Nah, seperti wajah kita misalnya. Seseorang difoto, hasil fotonya ya seperti itu, ya, berbeda dengan lukisan. Ini, ya. Jadi seperti tidak lain adalah seperti kita berada di depan kaca, bercermin. Gambar yang dihasilkan ya seperti keadaan orang yang difoto, tidak ada bedanya. Ini diantara alasan yang dipakai. Maka Allah jenah daimah menjelaskan walaisat taswir asyamsi kartisami surati man waqafa amamal mir'ah fiha. Gambar fotografi itu tidaklah sama dengan gambar yang dihasilkan ketika seseorang berdiri di depan mir'ah, di depan cermin. Ini kalau antum, kalau kita sedang berdiri di depan cermin, kita akan melihat di cermin itu ya, gambar kita. Nah, seperti itu, ya. Kata Lajna Daima, gambar yang dihasilkan dari alat fotografi itu tidak sama. Seperti ketika kita berdiri di depan cermin. Berbeda. Apa buktinya berbeda? Fa'innaha khayyal yazulu bin sirafis syakhs anil mir'ah. Karena ketika kita bercermin, gambar yang ada di cermin itu khayal sifatnya khayal. Ya, khayalan. Ya. Yazulu bin sirafi syars anil mir'ah. Gambar itu akan seketika akan hilang ketika kita tidak ada di depan cermin. Misalnya antum bercermin, antum geser ya. Apa gambarnya masih ada? Masih ada atau ikut hilang? Eh? Kalau masih ada, Hati-hati itu. Ya. Misalnya antum di depan cermin, antum minggir, loh gambarnya masih ada. Hati-hati. Ya. Tentunya akan hilang gambarnya. Bukankah demikian? Ya, bala. Alaysa kadzalik? Bala. Ya. Rasulullah. Nah, wasuwar asyamsiyah thabitah ba'dan sirafis syakhs an alati taswir. Dan berbeda halnya dengan gambar fotografi. Ketika kita di depan alat fotografi, di depan kamera, ya. Ketika kita sudah beralih dari lensa kamera itu, gambarnya tetap ada. Gambarnya tetap ada di dalam kamera tersebut hasil jepretannya tadi. Tidak hilang. Bahkan mungkin bisa tercetak. Dicetak dalam bentuk kertas. Ya. Pada kertas fotografi misalnya ya. Nah, tentunya berbeda halnya, ya. Jadi hukumnya tidak bisa disamakan. Ini adalah kias yang fasid, kias yang rusak, ya. Kias yang tidak benar demikian ini. Nah, terlebih lagi yaftatinu biha fil aqidah. Terlebih lagi, jika gambar fotografi itu bisa membahayakan akidah seseorang. Wabijamaliha fil akhlak, apalagi bisa membahayakan akhlak seorang muslim atau muslimah. Ya, ketika gambar-gambar fotografi itu adalah gambar-gambar yang tidak sempatasnya untuk dilihat. Wa biha fima taqdi bihid darurah. Tapi juga bisa gambar fotografi itu dimanfaatkan dalam perkara yang sifatnya dorurah. Nanti kita akan bahas secara lebih rinci bagaimana hukum yang dibolehkan dalam keadaan dorurah. Misalnya apa? Min wat'iha fi jawazis safar. Misalnya gambar yang dibutuhkan pada paspor. Au daftarit tabi'iyah atau KTP. Au bitaqatil iqamah. Surat izin tinggal misalnya au rukhsah qiyadati sayyarat masalan atau pada SIM surat izin mengemudi makanya seperti ini sifatnya darurah ya diizinkan dalam syariat walaisat taswir asyamsi si mujaradun tiba gambar fotografi itu tidak sekedar ya cetakan yang bisa keluar begitu saja ya bisa keluar begitu saja bal umila alatin yansha anhul intiba. Bahkan gambar fotografi itu dihasilkan dari proses yang dihasilkan oleh alat tersebut, alat cetak tersebut. Ya. Bagaimana mekanisme cetak foto itu? Ada yang tahu di sini? Mekanisme cetak foto? Bisa pakai tinta ya? Tinta. Atau yang biasanya pakai kertas film itu gimana? dicelupkan di apa? Ada yang tahu? Dicelupkan dalam cairan-cairan kimia gitu ya. Nah, Al-muhim. Ya, intinya itu adalah proses ya mencetak foto. Dan itu adalah bentuk amalan yang di dalamnya terdapat terdapat mudahatun di khalqillah. Terdapat amalan yang diharamkan yaitu menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam proses pencetakan gambar fotografi tadi. Prosesnya, apapun proses yang dilakukan, baik dengan print atau dengan ya, cetak foto yang pakai klise itu, ya, atau yang semisalnya, semuanya adalah proses yang diharamkan. Karena di dalamnya terdapat proses amalan yang diharamkan yaitu menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Thumman nahi yani taswir am. Larangan untuk menggambar makhluk bernyawa adalah umum. Lima fihi min mudahati khalqillah. Karena di dalamnya terdapat penyerupaan ciptaan Allah wal khatar fil aqidah wal akhlak dan juga berbahaya bagi akidah dan akhlak. Duna nazarin ilal alah wat tariqah allati yakunu bihat taswir. Tanpa kita melihat apa alat yang dipakai maupun cara yang atau metode, mekanisme yang digunakan untuk menghasilkan gambar makhluk bernyawa tersebut, kita tidak melihat pada hal itu. Kita melihat pada hasil akhirnya. Selama hasil akhirnya adalah gambar makhluk bernyawa, ya, maka itu diharamkan di dalam syariat tanpa melihat alat yang dipakai maupun mekanisme yang digunakan. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama yang tergabung di dalam Al-Lajnah Ad-Daimah rahimahumullahu jami'an. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tinggal sedikit ya. Kita akan ukilkan beberapa fatwa ulama terkait dengan hal ini. Yaitu bagaimana hukum menggunakan gambar makhluk bernyawa pada ad dirosah pendidikan, taklim. Boleh ataukah tidak? Ya. Atau yang semisalnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Kita akan lanjutkan pada sesi kedua kajian kitab Usul Sunnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terakhir kita masih pada ucapan al-Imam Ahmad wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya sampai pada bagian wa innama huwal ittiba wa tarkul hawa. Terakhir kita membaca penjelasan Syekh al allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang empat hal yang dengannya seorang hamba bisa menyempurnakan itibaknya kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Empat hal yang dengannya seorang hamba bisa tahu sejauh mana ittiba dia ketaatan dan pengikutan dia terhadap sunnah Rasul alaih salatu wassalam. Sudah kita sebutkan berapa? Yang mencatat siap berapa? Tiga, ya sudah kita sebutkan tiga. Kita tinggal sebutkan yang terakhir adalah at-taslim lin nusus wa adami wa adamu muqabalatiha bil hawa. Tunduk sepenuhnya kepada nusus syar'iyah kepada nas-nas syariat dan tidak membenturkannya dengan hawa nafsu. Yang kata Syekh Ubaid Habibullah wa hadhihi kulluha muakkidatun ala annahu la majala lirra'yi fit tadayyun. Ini semua adalah penguat-penguat penjelas dan penguat penekanan bahwasanya tidak ada celah bagi rokyu di dalam tadayun, di dalam beragama. Tidak ada celah bagi akal dan logika ini untuk bermain, ya. Di dalam kita menjalankan at-tadayyun lillahi subhanahu wa ta'ala. Beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh hanya mengandalkan akal atau ra'yu. Ini tidak lain adalah bentuk pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika," Allah bersumpah dengan dirinya. Aqsamallahu bi nafsihil karimah al muqaddasah. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang maha mulia, yang maha suci. Bahasanya kata Allah, "Fala wa rabbika." Demi Rabbmu wahai Muhammad Alayhi salatu wassalam, la yu'minuna. Tidaklah mereka beriman hatta yuhakimu fima syajara bainahum sampai mereka mau berhukum kepadamu berhukum kepada sunnahmu setelah meninggalnya ya, setelah meninggalnya Rasulullah SAW thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita kemudian mereka tidak mendapati ada sedikit pun haraj rasa berat di dalam kalbu mereka untuk mengikuti hukum yang telah engkau tetapkan. Ya, jadi sebenar-benarnya tunduk dan terima. Menerima dengan sepenuhnya apa yang telah dituntunkan dan hukum yang telah disampaikan oleh Rasulullah Alaihissalam. Tidak ada pun, tidak ada sedikit pun rasa berat di dalam kolbunya. Ketika dia berhadapan dengan sunnah. Dia menerima dengan sepenuhnya, tunduk dengan sepenuhnya. wa yusallimu taslima dan mereka wa yusallimu taslima akan sebenar-benarnya tunduk dan pasrah terhadap hukum tersebut. Fala yahillu li muslimin kata Syekh Ubaid hafizahullah taala fala yahillu li muslimin tidak halal bagi seorang muslim untuk menyeret atau membawa nas syariat untuk mengikuti apa yang dia maukan. Nas syariat ya maknanya diseret-seret dibawa untuk mencocoki pendapatnya, untuk mencocoki hawa nafsunya yang seperti ini tidak boleh hukumnya. Bal yunazzal al-hal wal maqal al nas. Bahkan yang benar adalah menyesuaikan kondisi yang ada sekarang ini dan menyesuaikannya dengan nas syariat. Mengikuti nas syariat. Ya. in as'afahu nas qubila wa in khalafahu rudda. Jika ada sebuah perkataan, sebuah amalan, maka ditimbang dengan nas. Dengan nas syariat, dengan dalil syar'i. Jika perkataan atau amalan tersebut ditopang oleh dalil syar'i, ada nas syariat yang menopangnya maka diterima. Adapun jika menyelisihi nas syariat maka ditolak. Kemudian beliau mengingatkan sebuah kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh para duat dai-dai harokiyun ya, aktivis-aktivis dakwah di zaman ini. Kata beliau, "Walihada yarkabu fuqaha'ul waqi' al-mu'asirun al-mutahazzibah al-mutahadliqah khata'an fahishan." Oleh karena itu, dari sini kita tahu bahwasanya orang-orang harokiyun, hizbiyun yang mengaku mereka adalah fuqaha'ul waqi' yang tahu tentang fiqhul waqi' katanya. Mereka mengatakan yajibu an nunazzilu an nusus ala ahwalin nas. Yang wajib yang harusnya kita lakukan adalah ya menyesuaikan dalil syar'i itu, nas-nas syariat itu sesuai dengan kondisi manusia yang ada di zaman ini. Ya. Bukan masyarakat zaman ini yang dihimbau dan diajak untuk mengikuti nas syariat, tapi kata mereka hendaknya nas syariat itulah yang mengikuti peradaban manusia di zaman ini. Ini adalah kesalahan yang fatal. Hadza laisa sohih. Ini adalah perkataan yang tidak benar. Li anna natijata hada anna nusus takunu tabi'atan la matbu'an. La matbu'atan karena konsekuensi dari hal ini, konsekuensi dari ucapan ini, bahwasanya nas-nas syariat itu menjadi tabi yang mengikuti, bukan sebagai matbu yang diikuti. Ini adalah salah. Wal wajib al-aks ayyakunan nas matbu'an la tabi'an. Bahkan yang wajib, yang benar adalah sebaliknya. Nas syariat itu adalah sebagai matbu yang diikuti. Ya. Kitalah yang harus mengikuti nas. Bukan nas yang mengikuti kita. Ini yang dimaukan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah taala. Ya. Jadi nas syariat adalah sebagai yang diikuti. Yang dijadikan pedoman, yang dijadikan rujukan, landasan, ya. Dan kitalah yang mengikuti nas. Bukan sebaliknya, ya. fatunazzalu ahwalun nas wa aqwaluhum wa af'aluhum ala nusus. Maka yang benar adalah kita menghadapkan perkataan-perkataan manusia, ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka kepada nas-nas syariat. Tu'rad ala nusus. Ya. Jika sesuai dengan nas syariat, maka kita terima. Adapun jika menyelisihi, maka kita tolak. Nah, ya. Demikian. Jadi ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil pada fakroh paragraf ini ya. Nah, bahwasanya as-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya bahwasanya sunnah itu adalah tufassirul Quran sunnah itu menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, wahiyadala ilul Quran, dalil-dalil Al-Quran, ya. Walaysa fi sunnah kias, tidak ada kias di dalam sunnah. Kemudian, apa lagi? Wala tudrab lahal amthal ya, tidak boleh dipermisalkan dengan permisalan-permisalan yang keliru. Wala tudrab bil uqul walal ahwa tidak bisa dicapai dengan akal maupun hawa nafsu. Innama huwal ittiba wa tarkul hawa. Yang ada hanyalah dengan ittiba mengikuti sunnah tersebut dan meninggalkan hawa nafsu. Ya, demikian. Sehingga kita selesai dari fakrah ini, kita akan lanjutkan pada fakrah yang berikutnya, paragraf yang berikutnya. Qala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha dan di antara sunnah yang lazimah ai makna lazimah di sini adalah al muhattamah atau juga bisa bisa dimanakan dengan al wajibah sunnah yang sifatnya sangat ditekankan atau bisa dimanakan dengan sunnah yang sifatnya wajib allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha yang mana barang siapa yang meninggalkan satu bagian saja, satu cabang saja dari sunnah tersebut, tidak mau menerimanya dan tidak mau beriman kepadanya, lam yakun min ahliha. Maka dia bukanlah orang, ya, bukan ahlus sunnah. Kita akan baca penjelasan para ulama terkait fakrah ini. Faikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan usul sunnah secara ijmal, secara global, secara umum ya. Kalau kita lihat rentetannya dari awal, beliau mengatakan usul sunnati indana. Usul sunnah menurut kami adalah apa? At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iktida'u bihim ya setelah beliau menyebutkan usul pondasi yang paling penting dari usul sunnah adalah ini yang sifatnya umum-umum dulu beliau menyebutkan usul sunnah yang sifatnya umum-umum dulu yang pertama atau masuk bimakan alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim kemudian beliau menyebutkan apa Watar kul bidah watar kul bidah wa kullu bid'atin fahiya dalalah nah Kemudian beliau menyebutkan apa? Watarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa watarkul mira wal jidal wal khusumat fit din. Kemudian beliau melanjutkan dengan wasunnatu indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Nah. Kemudian dan seterusnya sampai pada ucapan beliau ada yang menghafal enggak ini? Ada yang menghafal, penting ini ya. Kalau bisa dihafal. Walaysa fis sunnati qiyas wala al amthal wala tudrab bil uqul walal ahwa wa innama hiyal ittiba' wa innama huwal ittiba wa tarkul hawa. Setelah beliau menyebutkan pondasi-pondasi sunnah ini secara mujmal, secara ijmal, secara umum dan global. Baru kemudian dalam paragraf ini beliau mulai masuk ke dalam penyebutan usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah secara tafsir, Secara merinci, ya. secara terperinci dan mendetail. Nah, kita akan baca penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu Ta'ala. ketika Imam Muhammad menyebutkan perkataannya wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Qala Syekh Rabi hafizahullah intabiu lihada. Perhatikan ucapan alimamu Ahmad ini. Hadhil faqratu muhimmatun jiddan. Kalimat ini adalah sangat penting. Alimamu Ahmad sayasif lana usulan man taraka syai'an minha falaysa min ahli sunnah. Karena Imam Ahmad mulai dari kalimat ini, mulai dari paragraf ini, beliau akan menyebutkan dan menjelaskan kepada kita usulan, prinsip-prinsip yang mana barang siapa meninggalkan satu saja dari prinsip-prinsip ini, falaisa min ahli sunnah. Maka tidak bisa lagi dia dikatakan sebagai ahlus sunnah. Dia telah keluar dari sunnah yakni yakhruju min dairatis sunnah ilal bid'ah yaitu dia akan keluar dari lingkup sunnah menuju al bid'ah kebid'ahan tanabbahu lihada maka perhatikan baik-baik mulai dari sini Al Imam Muhammad akan menyebutkan secara rinci usul tersebut prinsip-prinsip tersebut Tentunya ketika beliau menyebutkan man taraka minha khoslatan. Barang siapa yang meninggalkan satu saja dari prinsip itu, ya. Prinsip-prinsip ini, barang siapa yang meninggalkan satu cabang saja, ya, ini baru satu. Maka terlebih lagi apalagi meninggalkan semuanya atau mayoritasnya. Maka ini adalah bencana yang besar. Lam yakbalha ai abaha, enggan, tidak mau menerima prinsip tersebut ya, tidak mau menerima sunnah tersebut, ya, dan enggan. Wa yu'min biha lam yakun min ahliya, tidak mau beriman kepadanya. Lam yakun min ahliha, inilah syahidnya. Ya, lam yakun min ahliha, ay lam yakun min ahli sunnah. Jadi domir hak di sini kembalinya ke as-sunnah. Pada ahliha, domir hak di sini kembalinya ke as-sunnah idza lam yakun min ahli sunnah yakunu min ahli bidah wad dalal kata Syekh Rabi hafizahullah jika tidak termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah maka ya kemana lagi kalau tidak ke golongan ahlul bid'ah wad dolal ya jika tidak lagi disebut sebagai ahlu sunnah maka tidak ada sebutan lain baginya kecuali ahlul bid'ah wad dolal wal iyadu billah semoga Allah menjauhkan kita dari bid'ah, berbagai bid'ah yang menyesatkan. Wa antum ta'rifuna annal bid'ah tanqasimu ila kaba'ir wa saghair wa ila syirkin wa ila ilhad. Dan tentunya kita tahu, di sana ada berbagai macam bentuk bid'ah. Ada bid'ah yang sifatnya kabair, besar, ya, ada yang saghair, ada yang kecil, ada yang mukaffirah, ada yang mufassiqah. Ada bid'ah yang sifatnya mukaffirah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam ada yang sifatnya memfasikoh, Ya, sekedar menjadikan orang itu menjadi fasik tapi tidak sampai kafir. Ya demikian, macam-macam dari bid'ah. Nah, ketika kita sudah tahu ya bahwasanya Alimah Muhammad akan menyebutkan prinsip-prinsip sunnah barang siapa yang meninggalkan satu saja darinya maka dia telah keluar dari lingkup sunnah maka kemudian beliau menyebutkan yang pertama, ya. Yang pertama adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih. Yang pertama adalah al-imanu bil qadar. Beriman kepada al-qadar kepada takdir Allah khairihi wa syarrih. Yang baik maupun yang buruk. Wa tasdiq bil ahadith fihi. Membenarkan hadith-hadith yang berbicara masalah qadar ini wal imanu biha dan beriman kepada hadis-hadis tersebut. Jadi fihi di sini domir ha ya, wa tasdik bil ahadid fihi fihi domir kembali al qadar kepada al qadar wal imanu biha domir ha di sini pada biha kembalinya ke al ahadith ya kembalinya ke al ahadith la yuqallima wala kaifa tidak boleh kita mengatakan lima. Kenapa? Atau kaifa? Bagaimana? Innama huwa tasdik wal imanu biha. Yang ada hanyalah dengan at-tasdik membenarkan dan beriman kepadanya. Taib, ini adalah fatrah yang atau prinsip yang pertama dari prinsip-prinsip yang disebutkan Alimah Muhammad secara tafsil. Sedikit kita lanjutkan ya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala menjelaskan kenapa Al Imam Ahmad menyebutkan prinsip ini pada urutan yang pertama. Kenapa Al Imam Ahmad menyebutkan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala pada urutan pertama? Ya. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala di sana ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma annal qadariyah fi ahdihi akthar wa sultanuhum aqwa fabada'a bihim. Kemungkinan yang pertama mungkin ketika zaman itu, zaman Al Imam Muhammad ketika itu Qadariyah banyak jumlahnya. Wasultanuhum akwa dan mereka memiliki kekuatan. Sehingga Imam Muhammad menyebutkan bid'ah dalam permasalahan qadar ini pada pertama pada urutan yang pertama. Ya, menyebutkan wajibnya iman kepada takdir Allah pada urutan yang pertama. Karena ini kemungkinan yang pertama adalah bid'ah qadariyah ketika itu pengikutnya banyak jumlahnya dan memiliki kekuatan. Atau kemungkinan yang kedua, maqalatul qadar hiya awalul maqalat zuhuran. Atau kemungkinan yang kedua adalah karena bid'ah qadar, bid'ah yang terjadi pada permasalahan atau bab qadar itu termasuk bid'ah yang pertama kali muncul di dalam sejarah. Wadhalikum anna maqalat al-qadar azharaha Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Karena yang pertama kali mengucapkan bid'ah dalam permasalahan qadar ini adalah Ma'bad al-Juhani. Nah, seorang yang bernama Ma'bad bin Khalid Al-Juhani yang tinggal di negeri Basrah. Dialah orang yang pertama kali berbicara masalah qadar. Berbicara ya tentang bid'ah dalam permasalahan qadar ini, yaitu di akhir-akhir generasi sahabat. Maksudnya terjadinya adalah di akhir-akhir masa sahabat. Ketika itu para sahabat masih ada yang hidup. Ya, kalau Mabat al-Juhani bukan sahabat, ya. Tapi dia hidup di zaman di mana masih ada sahabat ketika itu. Masih ada yang hidup. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan kisahnya pada pertemuan yang mendatang insya Allah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.